Pasanglah telingamu Hai langit aku mau berbicara Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan ku serukan Berilah hormat kepada Allah kita Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia Dengan tiada kecurangan Adil dan benar dia Berlaku busuk terhadap dia Mereka yang bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada